Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah sebelum kita lanjutkan di pertemuan yang lewat <clears throat> saya bacakan hadis kisah Abu Israel dan ada ralat tentang nama asli beliau bahasanya Abu Israel itu nama aslinya adalah Yusair pakai tasghir dan ada yang mengatakan namanya adalah Kusair itu Abu Israel salah satu sahabat Ansar. Kemudian kita lanjutkan di di kaidah yang kedua kasratul juz'iyat bimanzilatil bidai al kuliyat. bahasanya banyaknya bid'ah juz'iyat yaitu bid'ah parsial, bid'ah yang tidak memiliki derivat itu seperti kedudukannya seperti bid'ah kuliah, bid'ah yang mengandung derivat dan banyak turunan. Dan teman kita sampaikan bahasanya sebagaimana penjelasan Asyatibi Al-Maliki, seorang itu disebut ahli bid'ah itu manakala terjumus dalam bid'ah kuliah dan seorang itu tidaklah disebut ahli bid'ah atau mubtadi jika semata-mata dia terjatuh dalam bid'ah juz'iyah namun e, namun untuk melengkapi hal tersebut adalah kaidah ini bid'ah juz'iyah yang terlalu banyak itu posisinya sebagaimana bid'ah kuliah. Wal aslu fi dan landasan dalam hal ini adalah satu hal yang telah terpatri. Satu hal yang telah jelas minat tafriq kita harus bedakan antara an-nadar al-juz'i sudut pandang parsial dan sudut pandang kuliah. Wa annau yahsulu bil istima' dan bahasanya terwujud dengan al istima' kumpul satu hal yang banyak terkumpul wa roh dan jumlahnya banyak itu manakala banyak dan kumpul itu memiliki takdir pengaruh dan kekuatan yang tidak akan terwujud bil infirat manakala sendirian. Syatibi Al-Maliki rahimallahu taala menyampaikan Hak wa hakadzal qaulu fil mamnu'at demikianlah perkataan tentang al mamnu'at hal yang terlarang. Bahasanya hal yang terlarang itu berbeda-beda levelnya bil kulli wa juz'i. Dengan melihat apakah dia terlarang di tataran kulli di dataran kaidah yang mengandung banyak derivat ataukah di dataran parsial. Wa in uddat fil hukmi maka satu hal yang terlarang itu uddat terhitung fil hukmi dalam hukum fi martabatin wahidatin di satu level waktu ma di satu waktu atau dalam satu keadaan maka hukumnya tidaklah seperti itu di keadaan yang lain. Bal yakhtalif al-hukmu fiha. Dan ketika keadaannya berbeda, maka berbedalah hukumnya. Semacam bohong, hukum bohong tanpa udur tentu berbeda dengan bohong karena ada sebabnya. Fasair sagair dan demikian juga dosa-dosa kecil yang lain. Itu ketika dia dikerjakan eh, ketika terjadi dengan status kasuistik itu berbeda ma'al mati alaiha. Jika dosa kecil tersebut dikerjakan secara rutin. Karena rutin mengerjakan dosa yang kecil itu memiliki pengaruh untuk besarnya dosa. Dan terkadang dosa itu ditambahkan ke dosa yang lain. Maka dia menjadi besar disebabkan karena penambahan. Maka mencuri yang besaran curian itu setengah nisab pencurian tidaklah sama dengan kasus pencurian yang besar nominalnya seperempat nisab pencurian. Dan tidaklah pencurian dengan nominal satu nisab pencurian itu sebagaimana pencurian setengah nisabnya. Walidhalika oleh karena itu ulama menilai bahasanya pencurian jika itu mencuri cuma satu suap makanan atau curang dalam takaran namun cuma batin satu biji saja yang dicurangi maka itu mimba sarair itu termasuknya dosa kecil padahal mencuri secara umum tergolong minal kabair dosa besar. Ini, maka status satu kesalahan, hal yang terlarang itu di dataran praktek, di dataran global, beda dengan di dataran rinci. Di dataran global, men, hukum mencuri dosa besar. Nanti di dataran rinci, bisa dijumpai ada mencuri yang tergolong dosa kecil. Maka dosa itu bisa ber, e, bisa kemudian bertambah karena dia ditambahkan pada dosa yang lain. Nih, satu nisab pencurian itu seperempat dinar. Itu nisab pencurian, rubuh dinar seperempatnya dinar. Satu dinar 4,25 gram emas. Seperempatnya adalah nisab pencurian, yaitu kasus pencurian yang berat untuk kena hukum potong tangan. Itu disyaratkan nominal yang dicuri senilai satu nisab pencurian. Al-Ghazali mengatakan <clears throat> Kalama jarang-jarang alias sulit bisa dibayangkan serangan dalam artian melakukan dosa besar itu secara tiba-tiba tanpa didahului sawabik, tanpa didahului aksi-aksi pendahulu yang itu adalah menjihati sarair dosa-dosa kecil. Demikian juga tidak bisa dibayangkan orang semata-mata berbuat dosa besar tanpa adanya lawahik tanpa adanya dosa susulan yang berupa asrair dosa-dosa kecil. Maka disampaikan oleh Abu Hamid Al-Ghazali rahimallahu taala tidak mungkin tiba-tiba orang itu melakukan dosa besar. Itu dosa pertama kali dia adalah langsung berzina. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau seandainya mungkin itu kolama. Jarang-jarang bisa bayangkan. Bayangkannya saja kesulitan. Agak ya, jarang-jarang bisa orang membayangkannya. Apalagi jadi realita. yuta yutasawwa. Eh, sangat langka untuk bisa dibayangkan. Tiba-tiba orang itu dosa pertamanya langsung dosa besar. Itu nggak bisa eh, atau jarang-jarang langkah-langkah bisa dibayangkan. Karena di dataran praktek orang itu untuk melakukan dosa besar misalnya berzina maka didahului sawabik dosa-dosa pengantar yang itu boleh jadi dosa kecil melototi lawan jenis menjadi atau kemudian eh, lihat gambar porno atau kemudian meningkat jadi video porno dan seterusnya. Tidak bisa kemudian ujuk-ujuk tiba-tiba langsung zina hakiki tanpa ada zina majasi eh, sebelumnya terlebih dahulu. Demikian juga setelah melakukan zina eh, kemudian eh, langsung berhenti menyesal berhenti langsung tiba-tiba berhenti itu juga sulit untuk dibayangkan. Ada dosa susulan sebagaimana ada gempa susulan kalau gempa bisa langsung besar, ya. bisa tanpa pendahuluan. Kalau dosa, enggak. Ya. Pakai ya, dosa pengantar yang kecil-kecil, nanti baru dosa besar. Nah mau berhenti itu juga tidak ya, tidak bisa langsung kata orang Jawa sakdek saknya langsung langsung berhenti. Itu pakai dosa susulan terlebih dahulu yang itu dosa kecil berkurang berkurang berkurang akhirnya dia bisa berhenti. Kal Ghazali mengatakan, seandainya bisa dibayangkan dosa besar semata terjadi tiba-tiba. Tiba-tiba dia langsung melakukan dosa besar. Tiba-tiba dia langsung berzina. Tanpa ada pendahuluan. Seandainya bisa dibayangkan, Walam yattafiq auduhu ilayah dan tidaklah berkebetulan dengan kembalinya dia untuk melakukannya cuma sekali saja nggak berulang sampai dua kali atau tiga kali cuma sekali dan dia tidak kembali melakukannya maka rubama boleh jadi al-afu ilaiha maaf Allah untuk dosa besar semacam ini lebih diharapkan daripada dosa kecil yang dirutinkan sepanjang umurnya Nah, kemudian uh, tentang contoh bagaimanakah contoh bid'ah kuliah atau kemudian contoh bid'ah juz'iyah yang terlalu banyak maka itu menjadi indikator kuat adanya error dalam kaidah orang tersebut dalam beragama. Di antara contoh hal ini, sebagian orang sekarang minal mutaathirina yaitu orang-orang yang terpengaruh dengan madrasah akliyah madrasah akliyah itu perpanjangan tangan dari Mu'tazilah di era modern. Mu'tazilah hilang secara sebagai aliran. Sudah tidak ada. Namun e, perpanjangan tangannya di era modern ini disebut dengan sebutan madrasah akliyah. Madrasah akliyah ya bisa dikatakan sebagai ya, anak atau cucunya eh, dari Mu'tazilah. Itu orang yang yaitu eh, sekelompok pemikir yang mereka memiliki prinsip mengedepankan eh, akal daripada teks-teks wahyu. Di mana mereka orang-orang ini sara ila mukhalafati ta'ifatin menyelisih sejumlah hal-hal yang ya, yang muhkamat yang jelas menurut syariat dalam banyak pendapat-pendapatnya. Di antaranya dia mengingkari kalau Nabi tersihir. Rohma meskipun adanya e, hadis tentang hal ini di Sahihain, Sahih dan saya Muslim. Dia kemudian tafsirkan e, burung ababil, bahasanya dia adalah bakteri cacar atau campak. Yahmiluha yang dibawa oleh sejenis lalat atau nyamuk. Nah itu yang dimaksud tayron ababi. Demikian juga perkataan yang biasanya yang dimaksud an fil uqad adalah an-namamun oh, pelaku namimah yang memotong ikatan-ikatan persatuan di antara kaum muslimin dalam rangka karena dia mengingkari adanya sihir. Maka dibelokkanlah an-nafathati fil uqad yang maknanya adalah tukang-tukang sihir dibelokkan kepada an-namam. Orang yang melakukan adu domba. Kemudian dia membolehkan berwudu dengan air al-qolonia. Hmm. al koloni Apa teks latinnya? Ada yang tahu? E, colok nih apa, apa tulisannya itu? Hah? E, tulisan latinnya apa? Colo, colok nih gitu ya? Hah? Kolon, air itu. Ya, sejenis parfum. Ada yang air? Tidak tahu. Li'anna yamna'u asar al-marad. Karena air tersebut mencegah dampak penyakit. Bahkan dia mengatakan itu lebih bagus ahsanu syai'in lil wudu. Ini itu air yang paling bagus untuk berwudu. Nah, nah orang-orang semacam ini terkumpul pada dirinya sekian banyak pelanggaran. Ini pelanggaran uh, eh, juz'i namun banyak sekali. Ini menyimpang, ininya pendapatnya tentang ini menyimpang, ininya menyimpang, ininya menyimpang. Ini. Maka ini bimanzilatil beda al kuliah. Maka penyimpang yang demikian banyak semacam ini, maka ini posisinya sebagaimana bid'ah kuliah. Inal mukhalafata maka sesungguhnya pelanggaran terhadap syariat terkadang terjadi pada satu masalah tanpa yang lain. Akan tapi yang jadi problem pelanggaran ini kok tabluru minal katrah. Itu sampai demikian banyak sampai mablaghun aziman dalam kadar yang sangat besar. Hai tadimu sehingga tersusun fi itijahin muayyanin dalam satu cara pandang tertentu. Fatumathilu maka banyaknya pelanggaran-pelanggaran tadi itu menggambarkan adanya manhajan marsuman, adanya metode yang digariskan yang dia ikuti dan adanya pemikiran yang dia ikuti, pemikiran tertentu yang dia ikuti. Meskipun dia uh, tidak tegas kita Eh, dapati dia punya kaedah segala sesuatu yang dirasa tidak sesuai dengan akal akan saya tolak. Secara tegas dia tidak punya kaedah tersebut dalam ceramah-ceramahnya, dalam perkataannya. Dia tidak punya perkataan demikian. Cuma ini, kok ini sihirnya Nabi, Nabi kena sihir diingkari. Gak logis itu. Alasannya kok logis, Nabi kok kena sihir? Nabi harus lebih hebat dari tukang sihir. Mujizat kan lebih ampuh daripada eh, daripada sihir. Iya. ini uh, eh, Tyrant Ababil dia nggak mau memaknainya. Itu nggak logis itu kalau, batu yeah, di buku tafsir masuk dari ubun-ubun keluar di pantai. Terus orangnya mati seketika. Nah, ini tidak eh, logis itu. Itu wabah kolera atau wabah campak ya, nah, langsung dalam sekian detik langsung mati dalam jumlah yang banyak itu itu yang lebih logis kemudian di kasus yang lain ya, dia mengatakan demikian dalam kasus lain yang lain mengatakan demikian meskipun secara kaidah dia tidak pernah menegaskan namun ini kok dibaca kok punya alur ini, kalau mukhalafat ini dikumpulkan maka kita baca, wah oh, ini punya alu. Alu punya apa? Yang dianggap gak logis-logis akan diselewengkan, akan dibelokkan, akan ditolak dengan cara dibelokkan. Maksudnya begini, artinya begitu dan seterusnya. Dan contoh kedua menurut beliau adalah komitmen untuk memberi fatwa dengan yang paling enak tanpa memperhatikan makosid syariah, tujuan syariah. Haitsu di mana memberikan fatwa dengan e, hal yang ringan qad suhu terkadang boleh di sebagian kasus. Akan tetapi sebagian pemberi fatwa populer dalam fatwa-fatwanya mencari-cari hukum yang ringan dan bermudah-mudah dalam memberikan fatwa. Dia tidak punya semangat kecuali mencarikan hukum yang mudah, mencarikan solusi hatta inaula tu'raf sampai-sampai tidaklah dikenal dari orang tersebut fatwa yang melarang. Semuanya boleh semua. Semuanya boleh semua. Tidak ada yang melarang. Kaman seperti orang yang membenarkan mayoritas ya, transaksi finansial kontemporer. Kemudian dia cari-carikan hilah, akal-akalan, makharid dan solusi-solusi yang dianggap solusi dari sudut pandang fikih. Ya, maka beliau nilai ini ini, contoh uh, eh, juziat yang banyak. Juziat yang banyak. Dia sendiri tidak menegaskan, dia punya kaidah demikian. Ya, namun ya, pertanyaan masalah ini maka hukumnya boleh. Ya, dia cari, oh, saya ngikutin ulama yang mulai kan si fulan. Ini boleh. Bunga bank riba konvensional ah, boleh. Ada salah satu mufti Azhar yang membolehkannya. Ya, itu yang dia pakai. Ini apa? Oh, ini boleh tidak apa-apa. Oh, ini kemudian eh, nggak uh, pakai kudung tidak apa-apa diganti pakai wig saja pakai wig itu kan menutupi juga ada ulama fulan yang membolehkannya oh, itu yang dicari-cari maka ya, demikian banyak. Demikian banyak. Ya, maka itu menunjukkan sebenarnya ada kaedah yang error. Beliau ini punya kaedah yang error. Meskipun secara secara gamblang dia tidak pernah menegaskan kalau punya kaidah yang error semacam itu. Namun kok ini demikian, ini demikian, ini demikian, ini demikian, ini demikian. Oh ini kan bisa kita baca. Oh ini ada ada garisnya ini. Ini ada benang merahnya ini, penghubung antara pelanggaran eh, kesamaannya ini ada titik ini. Bisa di ada benang merah yang menghubungkan antara itu dengan ini, dengan ini, dengan ini. Nah, maka berkaitan dengan kaidah ini ada dua permasalahan. Yang pertama, parameter bid'ah kuliah. Bid'ah kuliah adalah asariyah yang mengalir. Bid'ah yang mengalir fi malayan hasir minal furu'i syariah. Dalam kasus dalam cabang-cabang syariat layan hasir yang tidak bisa dibatasi, banyak sekali. Itu namanya bid'ah kuliah. Bid'ah yang bid'ah dalam dataran kaidah yang punya derivat banyak sekali. Ya, kenapa disebut kulli? Wajah. Alasan kenapa dia disebut kulli? Karena bid'ah tersebut mencakup perkara yang tidak bisa dihitung min furu'i syariah berupa cabang-cabang syariah maka setiap cabang itu adalah turunan dari bid'ah tersebut dan di antara contoh bid'ah kuliah adalah bid'ah ya, aliran sesat 72 aliran sesat maka 72 aliran sesat ini dia dikatakan sebagai aliran sesat dan alil bid'ah khusus dikarenakan dia terjumus ya, khusus karena dia memiliki al kuliyat bid'ah dalam dataran kuli, tuna juz'iyat dan bukan e, dikarenakan punya bid'ah di dataran parsial dan itu adalah dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Demi Allah zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Sungguh umatku yaitu umatul ijabah. Maka semua mereka ini muslim. Ya, sungguh mereka akan terpecah belah menjadi 73 firqah. Dan semuanya masih Nabi akui sebagai umatnya. Semuanya muslim. Artinya tidak kekal di neraka seandainya masuk neraka. Itu pun seandainya masuk neraka karena Allah tidak memaafkannya satu di surga dan 72 itu di neraka. Namun nerakanya bukanlah neraka yang selamanya. Neraka ya bukanlah neraka yang selamanya karena masih diakui sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seandainya dan itu tidak pasti masuk neraka. Karena ancaman neraka ini kita masukkan dalam tahta masyiatillah. Ini sebagaimana dosa besar, besar yang lain. Terserah kehendak Allah nantinya. Boleh jadi dimaafkan, boleh jadi tidak dimaafkan. Dan seandainya tidak dimaafkan, maka di nerakanya sementara waktu dan tidak selamanya. Dan sahabat bertanya kepada Rasulullah siapakah mereka yang selamat? Maka Nabi katakan al-jamaah. Ya, yang mengikuti jamaahnya Nabi dan para sahabat. Yang mengikuti rombongannya Nabi dan para sahabat. Di sini diatkan dengan redaksi semacam ini oleh Ibnu Majah. Dan hadis-hadis yang masuk memiliki banyak redaksi. Dan hadis ini sahahu Ibnu Taimiyah fi Majmu'il Fatawa. Dinilai oleh Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa. Dan uh, maka 72 aliran sesat ini semuanya muslim. Nah, karena itu ulama yang uh, ulama mengatakan ketika ada satu aliran sesat yang itu kesesatannya adalah kekafiran, mereka mengatakan ini di luar 72. Ini di luar 72. Maka artinya 72 itu seluruhnya adalah e, adalah muslim bagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu Nabi mengatakan ummati, umatku yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu kaum muslimin. Nah, maka perlu diperhatikan eh, kapan seorang itu tergolong dalam 72. Jawabannya tadi, ketika dia punya bid'ah kuliah. Bid'ahnya bid'ah kuliah. Bukan bid'ah parsial. Abdullah bin Mubarak mengatakan dasar dari 72 aliran sesat adalah empat aliran sesat. Maka dari empat aliran sesat ini bercabang menjadi 72. Maka ini usul usulul bid'ah. Akarnya bid'ah itu empat. Dan Ketika seorang itu mau atau satu orang satu kelompok itu mau dinilai sebagai aliran sesat, itu semuanya harus bisa dikembalikan ke empat ini. Kalau enggak, maka itu penilaian yang tidak benar. Kalau enggak, maka itu penilaian yang tidak benar. Dan empat tersebut adalah kodaria. Yang akar permasalahannya adalah menolak takdir. Bid'ah kuliahnya menolak takdir. Kemudian murji'ah. Yang bid'ah kuliahnya adalah mengatakan amal badan bukan bagian dari iman. Kemudian syiah. Yang kemudian uh, yang minimal syiah itu adalah seorang yang atau yang kemudian terindikasi minimal tasyayuh adalah Ali lebih afdol daripada Utsman. Jika dia mengatakan Ali lebih afdol daripada Abu Bakar dan Umar, maka ulama mengatakan dia rafidah. Maka dia rafidah. Wal khawarij. Khawarij dan di antara bid'ah kuliahnya adalah di antara bid'ah eh, bahasanya ya, mengkafirkan, meyakini kafirnya orang yang kafir yang eh, dia kafirkan padahal bukan karena sebab-sebab pengkafiran. Boleh jadi dia mengkafirkannya karena semata-mata dosa. Maka nanti eh, maka derivatnya nanti banyak. Maka derivatnya banyak. Pencuri kafir, pezina kafir, kotor kafir, derivatnya banyak sekali. Karena dia errornya di kaidah. Errornya di kaidah. At-takfir eh, bima laisa bimukafir. Memberikan vonis kafir bukan karena hal yang memang menyebabkan batalnya keislaman. Untuk kemudian jadi khawar tidak harus de, eh, takfir bi, bil kabair. Melakukan kafir dengan e, dosa besar. Karena khawarid yang pertama kali muncul dalam sejarah umat Islam tidaklah mengkafirkan sahabat karena melakukan dosa besar. Dan mengkafirkan sahabat karena berdamai. Karena berhenti perang. Damai itu berhenti perang. Dan e, damai e, untuk berhenti perang, berhenti perang karena sebab damai itu hukumnya ini amal sunnah, amal yang dianjurkan atau bahkan amal wajib dalam rangka menjaga darah kaum muslimin. Maka hal yang dianjurkan, bahkan yang wajib dia jadikan sebagai pembatal keislaman. Maka akar pokok dari uh, khawarij adalah uh, at-takfir bima laisa bimukaffir. Memberikan vonis kafir dengan hal-hal yang itu bukan pembatal keislaman boleh jadi itu sekedar maksiat atau bahkan amal kebajikan. Nah, ini usul, ini usul bidah. Ya, usul bidah ini dibahkan oleh Barbahari di Saru Sunnah, diriatkan semacam itu oleh Ibnu Battah di Al-Ibana. maka uh, yang kemudian kelompok atau kemudian ya, kelompok atau person yang kita golongkan dia terjumus dalam eh, bagian dari aliran sesat 72 itu semuanya harus bisa dikembalikan ke sini. Akarnya harus karena ke sini. Ya, kemudian contoh yang lain dari bid'ah kuliah adalah mengingkari hadis Nabi secara mutlak, mencukupkan diri dengan Al-Qur'an. Yang di tempat kita disebut ingkar sunnah. E, kalau di e, bahasa standarnya disebut dengan sebutan Qur'aniyun. Maka ini bid'ahnya bid'ah kuli, menolak semua hadis. Maka dia menolak hadis ini, menolak hadis ini, menolak hadis ini di Malibu, ah, dia tolak semua. Demikian juga maksumnya imam yang ini dimiliki oleh orang-orang kafir. Ya, ya, walhasil kesimpulannya bid'ah kuli wa ma yajri majroha dan yang dianggap sebagai bid'ah kuli yaitu bid'ah juz'i yang demikian banyak itu masuknya pada mayajri majroha terkumpul pada celaannya dan peringatan tentang bahayanya dua hal syar'i yang berhubungan erat. Yang pertama, zamul bid'ati, celaan bid'ah secara umum dan label bid'ah dengan batil serta sesat. Dan di antara hadis berkenaan dengan hal ini Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man amil amalan laisa ali amruna fa Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyakum wal muhtasatil umur, fa inna kula muhtasatin bid'ah wa kula bid'atin dhalalah." Kemudian celaan yang kedua adalah larangan untuk meninggalkan jamaah, yaitu jamaatul muslimin. Dan seorang itu meninggalkan jamaatul muslimin itu manakala dia punya kesesatan dalam kaidah. Bukan kesesatan dalam Kasus parsial. Waqad dalla ala hada dan dalil tentang hal ini adalah firman Allah Ta'ala dalam wa'tasimu bihablillahi jami'an wa walatafaraku tafarraqu. kalian berpegang teguh dengan tali Allah seluruhnya dan janganlah kalian berpecah belah dalam agama. Dan perpecahan dalam agama itu terwujud manakala ada kesesatan dalam kulli. Kesesatan dalam kuli, kesesatan dalam kaidah. Itu yang e, berbuah memecah belah agama. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demi Allah Zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, ya, umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, satu di surga dan 72 di neraka. Siapa uh, siapakah yang selamat wahai Rasulullah, maka Rasul mengatakan al-jamaah, yaitu jamaah Nabi dan para sahabat. Wabihada ya Ya, maka dengan ini jelaslah bahasanya hadis perpecahan umat itu khusus bil bidak kuliah. Nih, nih catat baik-baik, garis bawahi baik-baik. Bahasanya hadis iftirakul ummah itu khusus membahas tentang masalah di al-bid'ah al-kulliyah. Atau seandainya juz'iyah adalah juz'iyah yang jarak majroha. Yang statusnya yang posisinya sebagaimana posisi e, bid'ah kulliyah. Ya, maka tidak bisa dimasukkan ke dalam oh, termasuk 72 dianggap aliran sesat semata-mata karena dikir jama'i misalnya. Ini ngawur, ini ngawur maka kemudian dikasih label mubtadi ahli bid'ah ya. mubtadi dolon kenapa sekedar karena ya, ya, sekedar karena dikir jama'i misalnya sekedar karena yasinan malam Jumat misalnya kemudian langsung lantas orang tersebut dapat cap mubtadi dolun termasuk 72 golongan nah, ini enggak, ini enggak benar karena 72 hadis iftirah itu khusus untuk bid'ah yang membuat perpecahan. Taftariku, taftariku ummati. Dan perpecahan itu terjadi manakala kesesatannya adalah kesesatan dalam kulli. Kesesatan dalam kaidah. Bukan kesesatan kasuistik. Kesalahan kesesatan dan kesalahan kasuistik yang boleh jadi tidak ada orang yang selamat darinya. Kemudian maka itu khusus dengan bid'ah kuliah wa ma yajri Dan yang sejalan dengannya. Apa itu yang sejalan dengannya? Yaitu di juz'iyah yang banyak. Itu bid'ah juz'iyah yang banyak. Faina hadil hadhil al, al-madhmumah, maka sebenarnya aliran-aliran yang tercela ini yang dia punya bid'ah kuliah inilah yang disebut ahlul bid'ah, yang disebut ahlul ahwa. Yang disebut dengan ahlul bid'ah, yang disebut dengan ahlul ahwa. Itu yang punya kesesatan dalam dataran kuliah. Ya, itulah yang bikin perpecahan. Maka tidak bisa kemudian lebih alul bidah alul ahwa gara-gara ribut masalah yayasan, gara-gara ribut masalah organisasi, ya, dakwah pakai organisasi ataukah tidak. Nah, itu kemudian langsung cek, oh itu ahlul ahwa. Nah, nah. ini gegabah. Ya. Dikarenakan tidak bela belajar di ya, masalah bid'ah dengan taksil. Semangat anti bid'ah tanpa taksil ilmu tentang hal ini, hal tersebut. Ini gimana ini masalah yayasan ataukah organisasi kemudian organisasi, organisasi dakwah kok bisa jadi ahlul ahwa? Ini pakai kaidah yang mana? <clears throat> Wa anal ibtida dan bahasanya membuat bid'ah sebab besar eh, untuk terjadinya al-iftirat perpecahan. Maka yang namanya mubtada itu yang bid'ahnya bid'ah yang membuat perpecahan. Dan bid'ah yang membuat perpecahan adalah kesesatan dalam dataran kaidah. Fahamata maka jika dijumpai al-ibtida maka dijumpailah iftirak. Dan jika dijumpai iftirak Waqa'a maka terjadi bersamanya al-ibtida perbuatan bid'ah. Nah, ini ibtida yang seperti apa yang masuk dalam kalimat ini? Ibtida dalam kuliah. Maka ibtida dalam kuliah itu melekat dengannya al-iftirak perpecah, Nempel bersamanya perpecah tidak bisa tidak. Adapun jika itu bid'ahnya bid'ah juz'iyah maka tidak demikian. Yang boleh jadi sebagiannya adalah mahal ikhtilaf, perselisihan di antara para ulama, boleh dan tidaknya. Maka kaum muslimin tetap bisa rukun-rukun saja di kalau kalau yang terjadi di perkara juz'i itu tetap bisa damai-damai saja. Dan seorang muslim tidak bisa, tidak mungkin berdamai. Kalau itu kesesatannya kesesatan kuliah. Tidak mungkin diam dan tidak mungkin ya, membiarkannya. Maka tidak ada damai di dalamnya. Lain hanya kalau itu kesalahan juz'iyah, parsiya. Kemudian yang kedua, dhabit tolak ukur bid'ah disebut bid'ah juz'i. Ya, bid'ah juz'i adalah bid'ah yang terjadi cuma dalam satu cabang yang parsial. Ya. ya cuma itu saja. Dia tidak punya turunan. Dia tidak punya derivat. Dia tidak punya anak. Wadhalika hal tersebut. Ya, kenapa dia disebut juz'i? Karena bahaya bid'ah yang lahir karena bid'ah ini itu bahayanya cuma bahaya parsial. Ya, terjadi pada sebagian cabang tanpa yang lain. Di antara contohnya adalah Ya, kasusnya Abu Israel yang bernada untuk puasa iman berdiri tidak mau duduk dahian kepanasan tidak mau bernaung diam dan tidak mau berbicara seharian ya, kesalahan yang dilakukan oleh Abu Israel salah satu sahabat Ansar ya, nah, ini ini yang uh, yang beliau lakukan ini adalah bid'ah dan bid'ahnya bid'ah juz'i. Ta'ammal hadil bid'ah. Maka perhatikanlah bid'ah ini. Anda jumpai bahasa bid'ah tersebut tidak meluas dari tempatnya. Tidak ada derivatnya. Ya cuma itu saja. Bid'ah ya, berpanas-panas ria Anda mau berteduh. Ya sudah itu saja. Ada derivat yang lain turunannya? Tidak ada turunannya. Dia tidak melebar. Cuma berhenti di situ, tidak melebar kepada yang lain. Wala tangtazim dan dia tidaklah teratur ya, tertata ma'ahu bersamanya ghairuha bid'ah yang lain. Tidak ada kemudian bid'ah yang menyusul yang kemudian membuat rangkaian ya, yang teratur bersamanya. Hatta takunu aslan laha sehingga bid'ah itu menjadi dasar bagi yang lainnya. Nah, kemudian kaidah yang ketiga. Bid'ah yang kecil-kecil itu adalah minal mutasyabihat di antara perkara yang sama. Makna kaidah ini bahasanya adanya ya, adanya sagair, adanya dosa kecil, adanya status kecil di bab bid'ah itu satu hal yang langka dan sedikit. Karena al-ghalib yang dominan dalam bab bid'ah itu adalah mingkobil sejenis kabair dosa besar. Penjelasannya. Sesungguhnya hal, hal yang haram dalam syariat terbagi menjadi dua macam, dosa besar dan dosa kecil. Di antara dalilnya firman Allah Ta'ala, jika kalian jauhi kabair matun hauna, perkara-perkara yang besar, dosa-dosa besar yang dilarang, maka nukafir angkum, maka akan kami hapuskan dari kalian, saya atikum, dosa-dosa kecil kalian. Nah perkara yang haram itu boleh jadi dia maksiat, boleh jadi dia bid'ah. Karena maksiat demikian juga bid'ah, dua-duanya dilarang dalam syariah. Waktu sahabat bil ijma' dan terdapat ijma' Sahabat tafalid bil ijma' berdasarkan ijma' terbaginya maksiat kepada dosa besar dan dosa kecil maka demikian juga kita katakan itu bid'ah, maka bid'ah itu terbagi menjadi dosa besar dan dosa kecil. Namun uh, ungkapan yang lebih dakik, ungkapan yang lebih pas, uh, pembagian maksiat menjadi dosa besar dan dosa kecil. Uh, ungkapan yang lebih tepat adalah ungkapan Ibnul Qayyim di Adak Wadawah. Rasanya pembagian adanya dosa besar dan dosa kecil itu dalilnya Quran, Sunnah dan ijma salaf. Dan ijma salaf. Ada pohon di dataran uh, yang lebih luas uh, dalam uh, kemudian misalnya ulama maka tidak pas kalau dikatakan uh, atau kemudian fukoha secara umum dan dikatakan ijma itu kurang tepat. Yang lebih tepat adalah ijma'nya adalah ijma' salaf. Sebagaimana bahasa diksinya Ibnu Qayyim di ada dawa. Karena setelahnya muncul perselisihan. Dan bid'ah itu tergolong dosa kecil manakala terkumpul padanya dua hal dua unsur. Yang pertama juz'iyah dan bukan kulli. Kemudian yang kedua itu adalah sebab terjadinya adalah bitakwil karena salah paham dalil. Karena salah paham dalil. takwil di sini artinya istihad yang keliru. Terjemah bebasnya salah paham dengan dalil. Dalilnya benar namun dia salah memahami. Ila anal ghalib akan tetapi yang dominan dalam bid'ah itu adalah sejenis dosa besar. Wadhalika dalam hal tersebut nadawan menimbang besarnya mafsadahnya dan gawatnya bahayanya. Landasan dari kaidah ini. Bahasanya bid'ah betapapun dia betapapun dia kecil maka dia sungguhnya besar jika dikaitkan dengan itu melanggar batasan Allah dalam menetapkan aturan. Karena inti dari bid'ah adalah pelanggaran dalam keyakinan sempurnanya syariat. Keyakinan, akidah, sempurnanya syariat itu dilanggar. Dilanggar oleh pelaku bid'ah. Dan inti dari bid'ah adalah menuduh syariat nakes tidak sempurna. Dan istidrak dan melengkapi kekurangan syariat. meralat syariat. Wa anna ulam yaktamil ba'du dan sebenarnya syariat itu belum sempurna. Syatibi Al-Malik rahimahullah taala mengatakan, renungkanlah hadal maudik hal ini dengan perenungan yang serius. Dan berikanlah sikap objektif sebagaimana haknya. Jangan memandang entengnya permasalahan dalam masalah bid'ah. Binisbah dengan mengkaitkannya kepada bentuknya. Wa intaqat meskipun dia remeh. Namun lihatlah bid'ah itu dengan bahasa bid'ah itu musodama bertabrakan dengan syariat dan menuduh syariat itu nakes tidak sempurna wal istidrak dan perlu dilengkapi dan bahasa syariat belumlah sempurna hatta yudok fiha sampai ditambahkan padanya tambahan lain hanya dengan maksiat-maksiat yang lain maka maksiat-maksiat yang lain itulah ta'udu ala syariah ya, tidaklah ya, menyerang syariat bitangkis dengan ya, menganggap tidak sempurna syariat tidak pula dan mengurangi minjani biha sisinya dan kemuliaannya. Bahkan pelaku maksiat itu mutanasilon minha. Dia keluar darinya. Keluar dari hal ini. Keluar dari tindakan melecehkan syariat. Menganggap syariat tidak sempurna. Mereka keluar dari ini. Karena mereka mukirun lillah mengakui kepada Allah kalau dia melanggar hukum syariat. Maka hasil maksiat, inti dari maksiat adalah pelanggaran dalam perbuatan mukallaf. Lima ya'taq itu melanggar apa yang dia yakini benarnya dalam syariat. Keyakinan dia benar. Dia punya keyakinan yang benar tentang syariat minum khamar itu dosa. Kemudian dilanggar. Itu hakikat maksiat. Wal bid'atu ha'asiluha sedangkan bid'ah itu intinya mukhalafatun fi i'tiqadi kamal syariah. Pelanggaran terhadap keyakinan bahasa syariat telah sempurna. Itu dilanggar. Seorang muslim harusnya punya keyakinan syariat telah sempurna. Itu dilanggar oleh oleh bid'ah dan pelakunya. Maka e, errornya penggemar bid'ah itu pada iktifatnya. Sedangkan penggemar maksiat yang dia memang asli penggemar maksiat, iktikotnya itu benar. Iktikotnya benar. Cuma pelanggarannya pada sisi perbuatannya karena menuruti menuruti hawa nafsunya. Yang kedua, semua bid'ah itu kembali dan intinya adalah al-ikhlal bidin merusak agama. Boleh jadi perusahaan pada dasar dan kaidah agama atau perusahaan pada cabang agama. Karena bid'ah jika diada-adakan maka dia dimasukkan ke dalam dia ditempelkan kepada al-masru' sesuatu yang disyariatkan dalam bentuk menambahi sesuatu yang disyariatkan dengan sesuatu yang tidak disyariatkan atau mengurangi. Maka bid'ah itu tidak mesti penambahan. Bisa jadi bid'ah itu bentuknya pengurangan. Contoh ekstrimnya ya, sholat duhur tiga rakaat itu bid'ah. Dan bid'ahnya bentuknya pengurangan dan bukan penambahan. Waya dan namanya bid'ah meskipun bertingkat-tingkat levelnya dalam merusak agama, namun anha semuanya seluruhnya tufdi ilaihi ilaiha atau tufdi ilaihi mengantarkan kepadanya merusak agama. Dan tentu perusahaan agama bertingkat-tingkat. Perusahaan dalam dataran kuliah beda dengan perusahaan di dataran juz'iyah. Maka dengan jelaslah bahasanya tidak ada satu bid'ah meskipun dia kecil kecuali dia itu menyerang agama bil ikhlal dengan bentuk merusak agama. Yang ketiga, bahasanya bertingkat-tingkat dan pembagian ini terbagi ini ini hanya sah dan benar jika sebagian bid'ah itu disandingkan pada sebagian yang lain. Maka mungkin idzaka ketika itu level dari bid'ah itu bertingkat-tingkat. Di anasirar wal kibar karena kecil dan besar itu adalah babnya adalah bab ya, penisbatan dan penyandaran. Ini kecil karena pembandingnya itu. Ini besar karena pembandingnya itu. Maka kecil dan besar itu tergantung di pembandingnya, tergantung idofahnya dibandingkan dengan hal apa. Maka boleh jadi suatu itu sebenarnya dia besar, non jadi kecil, binisbah karena dibandingkan dengan sesuatu yang lebih besar. Walidah oleh karena itu maka bid'ah yang kecil yang secara zatnya dia kecil itu tergolong menal kabair. Tergolong satu hal yang besar dan bukan satu hal yang kecil. Tergolong dosa yang besar dan bukan dosa yang kecil. Padahal hal tersebut ketika pembandingnya adalah maksiat-maksiat yang lain yang bukan kemusyrikan. Maka min hadzal wajah dari sisi ini maka sah pembagian al-manahi syar'iyyah hal yang terlarang dalam syariat menjadi tiga level. Yang paling besar adalah syirkun, bawahnya adalah al-bidah dan bawahnya lagi adalah ma'asi. Dan ini adalah eh, pembagian global. Ya, adapun eh, adapun di dataran rincian boleh jadi ada sebagian maksiat zina jauh lebih besar daripada ya, bid'ah dikir jama'i misalnya. Membunuh orang tentu lebih besar daripada ya, bid'ah ya, nah, salawat yang tidak dituntunkan misalnya yang tidak mengandung di dalamnya kalimat tentu dengan syarat itu tidak mengandung di dalamnya ungkapan-ungkapan kemusyrikan dan kekafiran. Cuma berlebihan saja. Namun sehingga pembagian level ini syirkon kemudian bahannya bid'ah kemudian bahannya maksiat itu adalah ya, ala sabilil ijmal. Ya, dalam dataran global atau dengan bahasa yang lainnya adalah mimbabil jinsi dilihat dari jenisnya dan bukan satuannya. Kalau untuk satuannya, maka dijumpai sejumlah maksiat, ya, ya, itu tentu jauh lebih jauh lebih besar daripada ya, daripada beberapa bid'ah. Tambihat beberapa catatan. Yang pertama, jika sah kita katakan di antara bid'ah ada yang tergolong dosa kecil, maka itu ini tetap statusnya dosa kecil dengan empat syarat. Yang pertama tidak dirutinkan. Karena merutinkan sesuatu yang kecil, inamatan sausnya muncul dari ngotot. Dan ngotot terhadap dosa yang kecil menyebabkan dia jadi besar. Dan satu hal yang patut disebutkan dalam Eh, eh, dalam konteks ini bahasanya maksiat terkadang pelakunya ngotot dan terkadang tidak ngotot lain hanya dengan bid'ah maka sifat ahli bid'ah fil ghalib umumnya adalah merutinkan bid'ah dan tidak mau meralat dan meninggalkan bid'ah syarat yang kedua tidak didakwahkan bid'ah yang bid'ah yang statusnya dosa kecil tadi tidak didakwahkan, tidak dirutinkan, kemudian tidak didakwahkan. Karena kalau didakwahkan, maka orang yang mendakwahkannya akan memikul dosanya dan dosa orang lain. Pemin hadal wajah dan karena hal ini ta'adhar maka mustahil bagi sahibul bid'ah untuk meninggalkan bid'ah atau keluar darinya. Lain hanya dengan maksiat yang terjadi antara seorang hamba dengan Tuhannya maka seorang pelaku maksiat itu berharap taubat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pelaku bid'ah dan penggemar bid'ah, maka dia tidak berharap ampunan. Kenapa? Karena dia merasa beramal soleh. Dia merasa beribadah. Dia merasa apa yang dilakukannya adalah jihad. Apa yang dilakukannya adalah Islam. Apa yang dilakukannya adalah ibadah. Maka bagaimana mungkin dia berharap ya, untuk bertobat mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang ketiga, tidak dilakukan terang-terangan. Wadali keadaan tersebut dengan mengerjakan bid'ah kecil tadi di tempat-tempat kumpulnya banyak orang atau di tempat-tempat yang tegak padanya dilaksanakan padanya sunnah karena menampakkan bid'ah yu'adi ila menyebabkan pelaku bid'ah tadi diteladani atau memberikan kesan kepada orang awam bahasanya hal itu adalah termasuk syiar agama dan sunnahnya. Syarat yang keempat tidak disepelekan dan tidak diremehkan. Karena meremehkan dosa itu lebih besar daripada dosa itu sendiri. Catat baik-baik hal ini. Meremehkan dosa itu lebih besar daripada dosa itu sendiri. Meremehkan dosa onani itu lebih besar daripada dosa onaninya itu sendiri. Itlidambi nazarani karena dosa itu punya dua sudut pandang. Yang pertama sudut pandang dari sisi levelnya. Fahuwa maka boleh jadi itu kecil dan bisa dan sungguh kita telah paham dari syariat kalau itu kecil. Kemudian sudut pandang menjihad dari sisi pelanggaran terhadap perintah Allah dan yang agung maka dia besar. Sebagaimana ungkapan salah satu ulama salafus saleh, janganlah lihat kecilnya dosa, akan tapi lihat betapa agungnya zat yang engkau tujukan kepadanya dosa dan kesalahan tersebut. Fala buddha maka tidak boleh tidak terpenuhnya empat syarat ini kumpul empat-empatnya supaya bisa kita vonis satu bid'ah itu adalah dosa kecil. Itu empat-empatnya harus terpenuhi semua. Empat, eh, empat syarat di atas harus lengkap semua. Untuk supaya dosa kecil uh, uh, bid'ah itu bid'ah yang memang secara zat Bid'ah yang secara zat itu adalah bid'ah yang kecil. Supaya kemudian dosanya dosa kecil. Itu harus empat-empatnya terpenuhi. Syatibi mengatakan setelah menyebutkan empat syarat ini. Maka jika terwujud empat syarat ini. Fa'idhaka maka pada saat itu diharapkan bid'ah yang statusnya kecil itu dosanya dosa kecil. Namun jika tidak terpenuhi satu syarat atau lebih, maka jadilah dia dosa besar atau dikhawatirkan jadi dosa besar. Sebagaimana maksiat juga seperti itu. Maksiat yang statusnya dosa kecil itu dosa kecil, manakala terpenuhi empat syarat ini. Ya, tidak diremehkan, tidak dirutinkan, ya, tidak kemudian dilakukan terang-terangan, ya, dan tidak didakwahkan. Nong dosa kecil maksiatnya statusnya dosa kecil itu jadi dosa besar. Itu manakala memenuhi satu dari empat hal di atas. Dia dosanya dosa kecil, namun didakwahkan di YouTube, dibuat rekamannya kemudian didakwahkan di YouTube misalnya. Hmm, maka dia jadi dosa besar. Kemudian catatan yang kedua, anal iskal bahasanya kebingungan, obama yakau terkadang terjadi pada sebagian contoh. Fayu'atu maka dihitung sesuatu yang harusnya dosa kecil dihitung sebagai dosa besar atau sebaliknya. Maka telaah tentang hal ini kita pasrahkan kepada istihad. Maka ini boleh jadi satu hal yang bersifat istihadi. Eh, catatan yang ketiga, Yan bani turunan dari pembagian bid'ah menjadi e, bid'ah yang gair mukafirah. Itu diturunkan terbagi menjadi e, dosa besar dan dosa kecil. Maka derivat dari hal ini dabtu inkisamiha. Kita ikat pembagian bid'ah menjadi mufasiqah dan gair mufasiqah. Maka bid'ah mufassiqah itu adalah bid'ah yang mengandung bid'ah-bid'ah yang besar. Dan bid'ah ghair mufassiqah itu yang tidak mengandung bid'ah yang statusnya dosa besar. Ya, maka bid'ah itu dibagi menjadi mukafirah yang membatalkan iman ya, dan ghair mukafirah. Dan bid'ah yang tidak sampai derajat membatalkan iman. Dan bid'ah yang membatalkan iman ya, adalah orang ya, punya keyakinan ya, orang kemudian minta-minta kepada eh, minta-minta kepada orang yang telah mati dan dia katakan ini adalah bentuk tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal realitanya adalah dia minta-minta kepada orang yang telah meninggal dunia. Dan dia anggap ini bagian dari Islam, bagian dari beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bid'ah mukafirah. Maka bid'ah yang ghair mukafirah yang tidak menyebabkan batalnya iman tadi dibagi menjadi dosa besar dan dosa kecil. Kalau kemudian e, bid'ah ghair mukafirah itu terbagi menjadi dosa besar dan dosa kecil, maka ingat pelaku dosa besar itu sama dengan fasik. Sama dengan fasik. Fasik adalah orang yang melakukan dosa besar. Maka jika demikian, maka bid'ah ghair mukafirah semestinya kita bagi menjadi dua. Bid'ah mufasikah itulah manakala bid'ahnya itu statusnya dosa besar dan bid'ah ghair mufasikah Bid'ah yang tidak menyebabkan pelakunya jadi fasik. Itulah manakala bid'ah itu tidak tergolong dosa besar. Kemudian kaidah yang keempat. Bahasanya bid'ah idhafiyah itu seperti bid'ah hakiki. Bid'ah idhafi itu seperti bid'ah hakiki, sama-sama terlarang. Makna kaidah ini masing-masing dari bid'ah hakiki dan bid'ah idhafi itu termasuk dalam keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu termasuk dalam hadis eh, wa kullu muhtasatin eh, wa kullu muhtasatin eh, wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin karena larangan dan celaan itu melekat pada masing-masing dari keduanya dan terwujud gara-gara keduanya bid'ah itu dan bid'ah hakiki munafidah membatalkan tujuan syariah dan menyaingi hukum-hukum syariah. Nah, kenapa pelaku bid'ah idhafi itu e, dicela sebagaimana pelaku bid'ah hakiki? Dalika hal tersebut karena pelaku bid'ah idhafi dia mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan satu hal yang mengandung dua unsur. Unsur yang pertama masroh, Unsur yang kedua ghairu masra'. Unsur yang pertama sesuatu yang dituntunkan, unsur yang kedua adalah sesuatu yang tidak dituntunkan. Padahal mendekatkan diri kepada Allah sepatutnya hanyalah dilakukan dengan mahdil masru' murni itu dituntunkan. Maka sebagaimana wajib amal itu dituntunkan, dilihat dari zatnya, maka demikian juga wajib amal itu dituntunkan dilihat dari tata cara dan pelaksanaannya. Ma'ataslim atam kita terima secara sempurna adanya perbedaan antara dua macam bid'ah ini, bid'ah hakiki dan bid'ah idoh. Dan bahasanya masing-masing bagian itu memiliki hukum-hukum khusus yang melekat padanya tanpa bagian yang lain. Namun kita tidak ingat, tidak tutup mata adanya hal ini. Maka kaidah ini bid'ah itu seperti bid'ah hakiki itu tidak menyebabkan kita lupa bahwasanya keduanya itu berbeda dan ada hukum yang berbeda di antara keduanya. Dan dalam kaidah ini ada lima poin pembahasan. al masalatu ula pembahasan yang pertama tolak ukur sesuatu atau pengertian bid'ah hakiki dan contohnya. Bid'ah hakiki artinya al-bid'ah al-mahdah. Bid'ah yang murni itu bid'ah. Bid'ah yang 100% itu bid'ah. Bid'ah yang mau dipandang dari sisi manapun dia bid'ah. Mau dibolak-balik ya, seperti apa itu bid'ah seluruhnya. Itu bid'ah hakiki. Wahiyah dan definisinya adalah manakala kebaharuan dalam bid'ah tersebut dari semua sisinya. Itlam yadulla alaiha. Karena bid'ah tersebut itu tidak didukung oleh dalil syar'i. Baik ayat Al-Quran, hadis Nabi, ijma' atau cara berdalil yang muktabar. Ingat muktabar menurut para ulama. La fil jumlah wala fit tafsil. Baik secara global ataupun secara rinci. Di antara contohnya adalah al-qaulul bil qadar. Bid'ah dalam bentuk meyakini bahasa yang di antara ajaran Islam menolak takdir. Itu bagian dari Islam. Mengingkari takdir. Demikian juga e, bid'ahnya Mu'tazilah. At-tahsin wa taqbi. Bahasanya baik dan jelek itu bisa ditentukan dengan semata-mata akal. Dan manusia tidak butuh syariat, tidak butuh ajaran Nabi untuk tahu baik dan jelek. Kemudian di antara bid'ah hakiki mengingkari hadis ahad. Menolak hadis ahad. Menolak hadis ahad dalam akidah. Maka ini bid'ahnya bid'ah hakiki. Kemudian contoh yang lain, namun contoh yang lain ini menurut saya kurang tepat. Ingkar tahrimil khamri. Pengingkaran terhadap haramnya khamr. Maka ini tidak pas kalau dimasukkan di bab bid'ah. Ini kufrun. Ini kufrun. Mengingkari haramnya konsumsi khamr itu kufur. Kalau orang minum khamr itu babnya maksiat. Ya. Kalau dia punya akidah dan keyakinan minum khamr itu halal, itu babnya bab kufur dan bukan bab bid'ah. Bab bid'ah itu harus disandarkan ke agama. Ya, maka boleh jadi bid'ah kalau seorang itu punya ya, punya keyakinan minum khamr itu nambah pahala. Orang berpahala kalau minum khamr. Nah itu bid'ah babnya. Maka meskipun sama-sama ingkar, ingkar khabarul wahid beda dengan ingkar tahrimul khamri. Mengingkari dalam artian tidak mau memakai khabarul wahid hadis ahad untuk akidah. Yang tentu ini bid'ah kuliah derivatnya banyak, nanti akan ada banyak yang diingkari dengan alasan ini hadis ahad. Ya, maka itu babnya bab bid'ah. Karena orang meyakini itu Islam. Itu Islam. Bagian dari Islam, bagian dari ajaran Nabi, bagian dari ajaran Islam, hadis ahad tidak dipakai. Dalam masalah keyakinan. Hanya dipakai dalam masalah amal, dalam masalah hukum fikih. Diyakini sebagai kaidah Islam, Lalu nah, adakah orang meyakini kaidah Islam eh, mengingkari haramnya khamar? Ya, sehingga contoh ini contoh yang tidak tepat. Kemudian berpendapat adanya imam maksum. Ini pendapat imam maksum ini ajaran Syiah. Dan uh, dan Quran dan Sunnah belum cukup tanpa imam maksum. Dan Imam Maksum ini ya, ya, punya ilmu yang itu warisan dari Imam Maksum sebelumnya, Maksum sebelumnya, dan itu warisan Nabi. Nah, maka ini ya, dilekatkan kepada kepada Islam. Maka dia masuk di bab bid'ah. Memindalika dan di antara bid'ah hakiki adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan maksiat. Sebagaimana orang Syiah yang mengatakan bahasanya bohong itu berpahala. Yang mereka sebut dengan takiyah. Bohong itu berpahala. Atau sebagaimana kemudian uh, sebagaimana Syiah, zina itu berpahala. Yang mereka sebut dengan nikah mut'ah. Mereka merasa berpahala, semakin banyak nikah mut'ah, semakin banyak berzina, semakin banyak ganjarannya. Empat kali nikah mut'ah, ganjarannya ganjarannya Nabi. Ini ganjarannya ganjaran Nabi Muhammad. Dengan empat kali ini kamu tak empat kali ini zina. Kau semangat dilakukan. <clears throat> Maka itu mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan maksiat. Demikian juga termasuk contoh bid'ah eh, bid'ah hakiki mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan sebagian perkara al-ada. Perkara eh, non ritual ibadah semacam memakai pakaian tertentu. Dianggap itu berpahala. Maka perkara ada itu tidak boleh dijadikan itu sendiri sebagai sumber pahala. Itu sendiri sebagai sumber pahala tidak boleh. Kalau itu sendiri dijadikan sebagai sumber pahala, maka itu bid'ah. Kemudian orang itu uh, makan pakai piring daun pinco maka ganjarannya lebih besar. Itu bid'ah. Itu bid'ah dan bid'ahnya bid'ah hakiki. Bid'ahnya bid'ah hakiki. Perkara al-ada itu jadi sumber pahala manakala itu jadi sarana untuk ya, sarana pendukung kebaikan. Nah, itu jadi sumber pahala. Non itu sendiri tidak boleh jadikan sebagai sumber pahala. Atau bisum daim. Ya, diam yang terus menerus selama sehari dan dianggap itu berpahala. Sebenarnya bicara sama diam itu perkara ada. Orang itu boleh ngomong dan orang itu boleh diam. Mubah-mubah saja. Ketika hal yang mubah ini dianggap sebagai sumber ganjaran, ah ini bid'ah. Atau orang kemudian ya, takal kepada Allah dengan tidak mau menikah. Ya, sebenarnya hukum asal, hukum asal nikah itu mubah. Masalah nikah itu mubah. Tapi kalau jadi kerahiban dengan mengatakan bahasanya e, dengan tidak dia tidak menikah maka e, itu lebih berpahala, dia lebih suci daripada yang menikah, nah, maka ini jadi bid'ah. Kalau mau jadi manusia suci sebagaimana kerahiban dalam Nasrani, manusia suci yang tidak menikah. Adapun yang menikah manusia-manusia kotor. Nah, ya, kotor dengan sahwat biologis maka itu jadi bid'ah. Kalau sekedar uh, karena kemudian uh, putus cinta akhirnya ngambek nggak mau kemudian nggak mau nikah, ya, maka itu ya, mubah-mubah saja. Tapi kalau itu diyakini itu lambang kesucian, itu kesalehan dan kemuliaan di sisi Allah. Nah, ini maka ini perkara mubah dijadikan sebagai sumber ibadah, maka jadi ini bid'ah